Dan bila ditanya tentang syirik kecil itu dan mengatakan riya dari sini ikhwan fillah kita ketahui bahwasanya di sana ada pembagian syirik secara garis besar yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Ini permasalahan pertama yang akan kita bahas. Bahwasanya syirik secara garis besar terbagi menjadi dua pembagian utama yaitu syirik besar dan syirik kecil. Dan masing-masing dari syirik besar dan syirik kecil itu terbagi menjadi beberapa bagian-bagian. Agar kita lebih paham tentang hakikat kesyirikan ini, karena telah kita lewati pada penjelasan yang lalu bahwasanya al-khauf minasyirik takut dari kesyirikan itu ada yang wajib dan ada yang mustahab. Yang wajib adalah ketakutan yang mengantarkan dia untuk menjauhi kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil. Adapun yang mustahab adalah ketakutan yang mengantarkan dia untuk mempelajari kesyirikan ini kemudian mempelajari dalil-dalilnya dan mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada pada permasalahan syirik. Taib. Berarti mempelajari macam-macam kesyirikan hakikatnya. Kemudian bagian-bagiannya itu merupakan kesempurnaan dari ketakutan seorang muslim dari kesyirikan tersebut. Adapun syirik akbar ikhwanillah pengertiannya adalah kullu syirkin atlaqahu syari' Maka mutadamminan li khurujil insan an dini. Ini pengertian dari syirik akbar yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam syarah salatul usul beliau. Kullu syirkin atlaqahu syari. Semua kesyirikan yang pemberi syarat ini telah menetapkan bahwasanya itu syirik. Wa kana mutadamminan li khurujil insan an Dan syirik ini <coughs> terkandung padanya keluarnya seorang manusia dari agamanya. Tain. Pada pengertian ini, Hanifillah, ada dua utama yang harus dipahami yaitu bahwasanya kesyirikan syirik akbar itu harus termasuk perkara yang syariat ini telah menetapkannya sebagai syirik atlafahu syariat. Ini pertama. Jadi harus ada dalil bahwasanya perkara tersebut itu syirik baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Yang pertama. Kemudian Perkara yang kedua, mutadamminan minan khurujil insan andi. Bahwasanya syirik ini ya, terkandung padanya keluarnya seorang manusia dari agamanya. Jadi, siapa saja yang terjatuh dalam syirik jenis ini, maka dia telah keluar dari agamanya. Keluar dari Islam. Ini pengertian dari syirik akbar. Bentuk dari syirik akbar ini secara garis besar adalah dengan menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tauhid terbagi menjadi tiga yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, maka kesyirikan syirik akbar ini juga terjadi pada ketiga macam perkara tadi. Jadi ada syirik akbar pada rububiyah, dan syirik akbar pada uluhiyah, dan syirik akbar pada asma serta sifat. Adapun syirik akbar dalam hal rububiyah yaitu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isir rububiyah yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan rububiyah telah kita lewati pada pembagian tauhid bahwasanya Hal tersebut mencakup perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Itu rububiyah. Baik itu berupa penciptaan, penguasaan dan pengaturan jagat raya ini. Jadi ketika seorang menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara ini dalam penciptaan, dalam pengaturan jagat raya, dalam pengaturan alam semesta ini, dalam penguasaan alam ini, maka dia telah terjatuh dalam syirik akbar firrububiyah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya. Dari sini penetapan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk menyandang gelar sebagai pencipta, pemberi rezeki, dan yang lainnya merupakan kekhususan Allah dari sisi rupiah kecuali Allah. Oleh karena itulah Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan فَإِنَّ inna rabba subhanahu huwal malikul mudabbir المعطي المني المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره أو المذل غيره فقد أشرق بربوبيته Ini beliau katakan dalam majmuk Fatah beliau pada jilid pertama. Bahwasanya Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Malik Al-Mudabbir. Penguasa raja alam semesta ini Al-Mudabbir yang mengatur Al-Muqti Al-Malik yang memberi dan yang mencegah pemberian. Allahun Nafi yang menetapkan kemandaratan menurunkan kemantoran pada makhluk-makhluknya dan dia juga yang memberikan kemanfaatan. Al-Khawid Ar-Rafi yang merendahkan dan yang mengangkat. Jadi kerendahan derajat seorang, kemudian tingginya derajat seorang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menurunkan dan menaikkan. Al-Mu'iz Al-Mudhil yang memuliakan dan yang menghinakan. Ini semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itulah barang siapa yang bersaksi bahwasanya di sana ada pemberi kemudian yang memberikan manfaat, memberikan mautarat yang menahan pemberian, yang memuliakan dan merendahkan selain Allah, maka ya. sungguh dia telah mensyirikan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya. Ini syirik akbar pada rububiyah. Jadi ketika menetapkan bagi selain Allah perkara-perkara yang merupakan kekhususan rububiyatullah. Misalnya meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah. Ini syirik dalam jenis mana? Syirik akbar pada jenis rububiyah. Kemudian orang meyakini ada pemberi rizki selain Allah. Ini syirik akbar dalam rububiyah. Berarti orang yang yakin ya ketika lewat pada suatu pohon besar ya tidak meminta izin pada penunggu pohon tersebut, maka pohon atau penunggu pohon tersebut akan memberikan mandorat kepadanya, ini masuk dalam syirik jenis mana? Syirik jenis rububiyah, syirik akbar. Dan kiaskan pada permasalahan-permasalahan yang lain kalau tidak memberikan saji kepada penunggu laut selatan maka penunggunya akan memberikan mangkarat kepada penduduk sekitar ini syirik akbar pada rububiyah paham Baik. sekarang jenis yang kedua syirik akbar pada uluhiyah apa pengertiannya pengertiannya adalah tasmiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isil uluhiyah yaitu menyerupakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan uluhiyah telah kita lewati pada pembagian tauhid. Maknanya adalah Sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Al-maklum yaitu yang diibadahi. Dan inilah yang merupakan asal semua kesyirikan Asal kesyirikan orang-orang jahiliyah adalah kesyirikan pada perkara uluhiyah. Bukan pada perkara yang jenis pertama tadi. Nah, karena itulah Imam Al-Qurtubi mengatakan aslu syirkil muharram i'tiqadu syarikan lillahi ta'ala fil ilahiyah wa huwa syirkul a'zam wa huwa syirkul a'zam wa huwa syirkul jahiliyah asal dari kesyirikan yang muharram semua kesyirikan muharram di sini sifatul kasyifat sifat jadi kesyirikan yang haram adalah meyakini adanya sekutu bagi Allah pada ilahiyahnya, pada hak untuk disembah. Dan inilah syirik akbar yang merupakan syirik orang-orang jahiliyah. wa yalihi fi rutbah i'tiqadu syarikan lillahi ta'ala fil fi'l wa huwa qawlu man qala inna mawjudan ma ghairullahi ta'ala yastaqillu bi ihdati fi'lin wa ijadihi wa illam ya'taqid kaunahu ilahan Kemudian yang di bawah syirik uluhiyah adalah syirik yang kita lewati tadi yaitu syirik dalam permasalahan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu rububiyah. Jadi asal kesyirikan adalah syirik pada uluhiyah, penyerahan ibadah kepada selain Allah. Yang nanti akan semakin jelas ketika kita mempelajari syirik uluhiyah ini secara terperinci. Dan syirik uluhiyah ini banyak sekali macamnya dikarenakan dia merupakan asal dari kesyirikan orang-orang jahiliyah. Dan telah kita lewati orang-orang jahiliyah meyakini yang memberikan rezeki itu Allah, memberikan manfaat itu Allah, menolak bala itu Allah. Akan tapi mereka terjatuh dalam kesyirikan dengan alasan apa, Fauzan? Mereka mensyirikan Allah dengan alasan apa? Beribadah kepada selain Allah telah lewat dalam Fawaidul Arba. Apa alasan mereka? Nah, mereka alasannya juga telah kurbah wasyafaah. Mencari ya pendekatan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dan mencari syafaat. Ini tujuan orang-orang jahiliyah melakukan kesyirikan. Sehingga metodenya, cara-caranya pun banyak sekali. Sehingga dari sini jenis-jenis kesyirikan dalam uluhiyah juga banyak sekali. Berbeda dengan syirik rububiyah, ini jelas. Dan orang-orang jahiliyah jarang yang terjatuh padanya. Kan tapi yang menyedihkan syirik rububiyah ini pada zaman ini banyak terjadi pada saudara-saudara kita yang mengaku sebagai muslim. Sebab utama dikarenakan mereka jauh dari ilmu, tidak paham hakikat kesyirikan itu, ditambah lagi dengan banyaknya para dai-dai penyeru kesesatan yang menipu mereka. Kita kembali pada pembahasan kita, ikhwanifillah. Dikarenakan banyaknya jenis syirik uluhiyah ini para ulama membaginya menjadi empat golongan empat pembagian utama yang pertama syirik dakwah awid doa syirik dalam berdoa nah dari penamaan ini saja sudah kita ketahui makna golongan yang pertama yaitu syirik dalam berdoa kepada selain kepada Allah. Dia berdoa kepada selain Allah. Mensyirikan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Berarti meminta kepada selain Allah. Ini termasuk peribadatan. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Dalilnya apa? Bahwasanya doa itu ibadah Muhammad. Doa huwa ibadah. Hadis siapa? Hadis Ad-doa huwal ibadah. Hah? dari siapa? Abdullah. Dalam salah satu usul telah kita lewati penjelasannya. Ad-doa huwal ibadah. Kalau dalam salah satu usul ad-doa mukhul ibadah. Ini ya dhaif karena ada padanya Ibnu Lahiyah. Kalau yang lafad yang sahih ad-doa huwal ibadah. Hadis dari An-Nu'man bin Bashir. Tayyib. Nah, untuk syirkun dakwah atau syirkun doa berarti dia menyerahkan doa kepada selain Allah. Baik itu kepada kuburan, kepada para wani, kepada para nabi, kepada batu-batuan, pada pepohonan, semua ini termasuk dalam jenis syirkun doa. Tidak peduli siapa yang diserai doa itu. Selama dia adalah makhluk, maka itu merupakan bentuk kesyirikan. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, Wa umma Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang berdoa bersamaan dengan Allah pemayat umat Allah ilahan akhar Barang siapa yang berdoa bersamaan dengan berdoanya dia kepada Allah Sembahan yang lain Jadi dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah Sembahan dia yang lain Yang tidak ada dalil padanya Tidak ada bukti padanya Fa inna ma bahwa inda rabbih, maka sungguhnya hisabnya itu di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun dan sungguhnya tidaklah akan berbahagia orang-orang yang kafir. Di sini dihukumi orang-orang yang menyerahkan doanya kepada selain Allah itu sebagai orang-orang kafir syirik akbar berarti kalau seorang datang ke kuburan wali-wali songo ya, Kemudian di sana berdoa meminta Mbah Sunan berikanlah saya rezeki yang banyak. Di sini dia terjatuh pada syirik apa? Uluhiyah dalam berdoanya, ya kan? Kemudian dia juga terjatuh pada syirik rububiyah. Kenapa? Karena seorang berdoa meminta rezeki kepada selain Allah berarti dia mesti yakin bahwasanya yang diminta bisa memberikan rezeki. Berarti dia terjatuh pada syirik rububiyah juga. Paham? Kemudian syirik yang kedua dari syirik uluhiyah adalah syirkun niyah wal iradah wal qasd. Syirik dalam masalah niat dan keinginan-keinginan. Yaitu dengan meniatkan amalannya selain Allah Subhanahu wa taala baik untuk perkara dunia, baik itu niatnya karena ingin dilihat, baik itu niatnya ingin didengar, dan keinginan-keinginan yang lainnya selain mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keinginan ini secara total ya Jangan sampai nanti kita rancu dengan jenis syirik asghar. Bahwasanya syirkun niyah di sini yang masuk dalam syirik akbar adalah seorang meniatkan amalannya kepada selain Allah secara total. Secara total semuanya karena selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syiriknya orang-orang munafikin. Mereka sama sekali dalam ibadahnya tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keislamannya mereka tidak mengharapkan wajah Allah. Cuman mereka mengharapkan keselamatan saja. Dan ini syirik orang-orang munafik dan mereka tidak dihitung sebagai seorang muslim. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu pembahasan ini secara lebih mendalam.